Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala aktivitas. Dan semoga sahabat dimudahkan oleh Allah untuk memulai hari ini dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik yang akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan mendengarkan 92,9 FM Radio Cirebon Inspirasi Spirit Hati Insya Allah akan dicatat sebagai suatu amal ibadah yang diharapkan tidak hanya menambah ilmu tetapi juga dengan itu kita dapat memperoleh Allah uh, dapat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat senang rasanya saya Nurul Hakim dapat kembali menemani aktivitas sahabat semua di pagi hari ini dalam program acara Ekonomi Syariah. Biasanya yang membawakan program acara Ekonomi Syariah ini Mbak Muti ya sahabat ya. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini beliau sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga hari ini yang membawakan ekonomi syariah adalah Hakim sebagai pengganti Mbak Muti. Baik, eh, di ruang siar Hakim tidak sendirian, ada rekan Hakim yang akan menemani Hakim belajar bersama guru kita Buya Yahya. Ada Kang Ramdan Abdul Salam. Langsung saja kita sapa Kang Ramdan. Assalamualaikum Kang Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Ramdan? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat berkat doa sahabat semua ya. Iya dan alhamdulillah, uh, alhamdulillah senang sekali kebahagiaan juga buat saya ya hmm. karena di kesempatan pagi hari ini dapat menemani <laughs> Kang Nurul Hakim dalam hmm. program ekonomi saya. Kita perdana ya di iya. ekonomi ya <laughs> Biasanya Mbak Muti. Iya. Uh, hari ini sahabat di hari Selasa 13 Rajab 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 Mei seribu, uh, kok seribu? 2014 <laughs> kita akan belajar bersama guru kita Buya Yahya dengan tema apa Kang? temanya pada kesempatan pagi hari ini adalah jenis-jenis e, jual beli dan hukumnya dalam Islam. Iya. Ya, hukumnya dalam Islam itu seperti apa ya? ya betul. Ya, Kang Ramdan dan sahabat, jual beli adalah suatu apa? suatu aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak zaman dulu sampai zaman sekarang ya Kang ya. Iya, Sebagian besar kebutuhan manusia itu diperoleh dengan melalui transaksi jual beli. Betul. Baik ya. itu melalui sistem yang uh, apa namanya barter atau hmm. dengan menggunakan alat tukar yang kita kenal dengan istilah apa Kang? Uang ya, istilah dengan alat uang, tukar. Iya. Nah, di luar sana banyak orang yang bahkan sudah melakukan aktivitas jual beli di pagi-pagi buta kan. Iya. Dini hari sudah melakukan aktivitas jual beli biasanya Betul. Ya. ada yang belanja bahan-bahan masakan untuk hmm. mempersiapkan hmm. sarapan untuk keluarga atau yang tidak sempat apalagi, masak uh-huh, Hmm, apalagi kan? di pasar-pasar tradisional ya. Iya, pasti mal, sejak uh, pagi-pagi. Tubuh, subuh ya. Subuh, hmm, bahkan betul. sebelum subuh Kang sudah ramai itu. Iya, betul. Ya. Hmm, jadi biasanya yang tidak sempat masak itu biasa e, membeli makanan yang sudah jadi. Nah, Kang iya, Ramdan sendiri kebiasaan di rumah gimana nih? <laughs> kebiasaan di rumah. Iya, kalau Biasa belanja pagi? Eh, pagi-pagi e, biasanya Eh, beli sarapan ya. sarapan ya. yang sudah jadi ya. Eh, eh, <laughs> iya. ya. Nah Kang Ramdan dan sahabatku semua seiring berkembangnya zaman muncul beragam inovasi Kang yang iya. melahirkan berbagai macam uh, sistem jual beli seperti yeah. sistem kredit, mm -hmm. kemudian uh, sistem jual beli online dan lain sebagainya. Iya. Yang tentunya setiap sistem jual beli ini atau setiap jenis jual beli ini mm -hmm. uh, memiliki problematikanya masing-masing yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan di benak kita. Iya, Kira-kira kita boleh tidak melakukannya? Mm -hmm. Nah, begitu. Dan di saat kita sebagai pembeli apa yang harus kita lakukan? Kemudian di saat posisi kita sebagai penjual apa yang harus kita lakukan? Ini yang akan kita pelajari bersama guru kita Betul. Buya Yahya. Iya. Dan sahabat juga nanti akan kami berikan kesempatan ya Kang ya Betul. untuk hmm. bergabung menyampaikan pertanyaan kepada guru kita melalui empat media komunikasi kami. Silakan Kang di mana saja. Baik, bagi sahabat yang ingin bergabung untuk menyampaikan pertanyaannya yang mengenai eh, persoalan ekonomi syariah yang hmm. bertemakan di kesempatan pagi hari ini jenis jenis jual beli dan hukumnya di dalam Islam ya. Hmm. Uh, silakan sahabat bisa menyampaikannya melalui empat media komunikasi kami. Yang hmm. pertama di line telepon di 0231 336 7538. Kemudian kemudian bisa melalui pesan singkat atau SMS center kami yaitu hmm. di 081 321 461 079. Bagi sahabat yang berseluncur ya di dunia maya sedang ya. online ya. sedang ya? online hmm. ya silakan sahabat bisa bergabung melalui Facebook kami di Radioku Cirebon atau dan bisa melalui Yahoo Messenger di radio underscore qu at com. ya baik Kang Ramdan dan sahabat kita langsung akan menyapa Bu Yahya ya yang sudah hadir di ruang siar bersama kita ya Kang ya. Alhamdulillah. Ya. ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana punya kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat berkat doa para pendengar semua. Alhamdulillah. Ya baik Buya, uh, eh, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama Buya dan biasanya ada Bang Hak Buya. Tetapi pada kesempatan hari ini Bang Hak juga ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi tidak bisa hadir menemani sahabat semua. Baik uh, Buya, seperti tadi Hakim sudah sebutkan dan juga Kang Ramdan sudah sebutkan, tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang jenis-jenis jual beli dan hukumnya dalam Islam. Nah, selain jenis eh, jenis-jenis jual beli yang sudah dikenal di masyarakat luas seperti sistem kredit, kemudian sistem jual beli online dan lain sebagainya, apa saja Buya jenis-jenis jual beli yang digolongkan dalam syariat Islam dan bagaimana hukumnya? Silakan Buya untuk memberikan penjelasan terkait tema kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada dan juga semua yang ada di studio Hakim dan Ramdan. Semoga kita semua senantiasa diberi oleh Allah keinsyafan Amin. Amin ya Rabbal. Di saat kita mendengar sebuah kebenaran, bergegas hati dan diri kita berupaya, berusaha untuk mematuhi dan mengikutinya. Jika kita mendengar kalimat haram, semoga kita pun bergegas untuk menjauhinya. Ya. Allah itu yang paling penting. Tidak ada artinya diskusi panjang tentang sebuah permasalahan halal dan haram kecuali dibaca oleh hati orang yang insyaf. Jual beli adalah sesuatu yang tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan kita. Hmm. Mau tidak mau kita pasti berurusan dengan jual beli. Ya. Bahkan bukan setiap minggu, mungkin setiap hari, bahkan setiap saat. Jual beli. Dan jual beli ini memang satu kehidupan yang alami ya hmm. mau hmm. tidak mau dari masa dahulu ada istilahnya barter itu kan juga artinya jual beli tukar menukar tukar menukar yang bahan. satu punya uh, apa uh, penghasil hutan yang satu lagi punya hasil pertanian maka yang hasil pertanian perlu penghasilannya ada di hutan yang di hutan perlu hasil pertanian hmm. sehingga tukar menukar ataupun yang di pantai perlu hasil pertanian yang pertanian perlu yang di pantai itu sudah biasa pada dari, dari masa ke masa dan hubungan antara sesama manusia itu yang diinginkan adalah saling memberi untung, tidak saling merugikan. Dan tidak boleh ada kedoliban di dalamnya, tidak boleh ada saling menipu. Sehingga karena begitu pentingnya urusan dengan sesama manusia, maka Islam yang diturunkan untuk ngatur manusia, maka urusan jual beli pun juga diatur dengan rinci dan rapi, maka kalau ingin benar di dalam urusan kemanusiaan, maka hendaknya segera segera kembali kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam urusan jual beli. Dan jual beli di sini tentunya kita tidak akan cukup untuk kita melihat satu madhab saja karena sekarang era-era global. Hmm. Era global yakni ber uh, yang dunia ini seperti kampung kecil ya global village istilahnya hmm. kayak kampung kecil dari ya, <laughs> orang sudah bisa permasalahannya ada di Amerika pun bisa kita yeah. dengar di sini. Mm-hmm. Bahkan seorang bertanya pun zaman sekarang kalau melalui media-media uh, informasi yang canggih internet mm-hmm. dan sebagainya, kadang sudah tidak tidak tidak tidak bertanya lagi ini madhabnya apa atau yeah. dan dari mana kampung atau negerinya. Hmm. Kadang-kadang dia langsung bertanya tentang permasalahan maka di saat memberikan solusi pun kita tidak bisa hanya berpegang kepada satu madhab, apalagi urusan-urusan ekonomi global ini. Hmm. Ekonomi yang sifatnya memang di, eh, di, di, di transaksi ini berlaku di, di kelas dunia ah, dan di, di, di, dilakukan oleh bermacam-macam orang dari dari penjuru negeri, penjuru dunia ini. Akan tapi pun demikian agar kita tidak berseberangan dengan fikih-fikih atau aturan-aturan jual beli yang yang yang yang apa namanya yang sifatnya terfokus kepada satu madhab, maka kita pun perlu untuk mengetahui bagaimana transaksi menurut madhab Imam Syafi'i terlebih dahulu. Mm-hmm. Kemudian setelah itu, jika kita melihat beberapa transaksi yang ternyata menurut Imam Syafi'i itu kok tidak diperkenankan, adakah celah bagi madhab lain? Kalau masih ada celah, mungkin kita alihkan. Kita kepada madhab tersebut. Tapi jika telah disepakati oleh para madhab, para ulama itu tidak diperkenankan bersandarkan kepada kita, wa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus patuh perkataan ulama. Ya. Seperti transaksi yang di situ ada unsur ribanya, hmm. maka selagi tidak diperkenankan tidak boleh lagi diolah-olah. Akan tapi nanti ada beberapa transaksi yang misalnya eh, beberapa syaratnya tidak terpenuhi, tapi ternyata di saat kita menengok madhab lain ada celah, maka tidak ada masalah untuk kita buka celah tersebut, kita berikan untuk memberikan solusi kepada orang awam di dalam menjalankan aktivitas transaksinya. Maka di sini kita perlu terlebih dahulu dalam pertemuan ini. Kelihatannya ini baik jual beli itu sangat luar biasa penting. Hmm. Kalau kita melihat banyak permasalahan yang terjadi, misalnya sekarang di supermarket saja, hmm. ada berapa macam ada berapa macam transaksi yang mengundang pertanyaan bagi orang cermat dan ya. peka. Yeah. Kecuali bagi orang yang memang hidupnya hanya jual beli tidak pernah berpikir hmm. hal haram. Tapi seorang santri seharusnya di saat masuk supermarket begitu harus berkembang otaknya. Ini ya. jual beli halal atau tidak? Harus peka. Mau harus peka di sini. Hmm. Makanya itu ciri orang fikih, ahli fikih itu adalah kepekaan. Hmm. Jadi ciri orang fakih itu adalah peka. Jadi ada penasaran bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya, dan baginya adalah ini adalah sebagai bahan untuk diskusi nanti. Hmm. Seperti halnya seseorang itu sesuai dengan keahliannya. Kalau seorang yang seni, seni dalam seni, seni lukis itu kalau melihat taman indah pun dia berpikir bagaimana untuk membidik ya. sebagai hmm. media lukisannya itu. Sama orang jual beli pun ya, Wakala ah, seorang santri pun demikian, tidaknya peka dia melihat. Misalnya di supermarket itu banyak sekali jual beli. Misalnya jual beli yang di situ tanpa ada transaksi kita langsung mengambil bagaimana hukumnya. Terus kemarin ada beli kartu ternyata untuk ya. untuk mengambil apa boneka hmm, iya, yang ada di dalamnya atau macam-macam. Hmm. Jadi masih banyak transaksi dan insya Allah nanti akan kami hadirkan. Uh, kita tidak akan jauh-jauh. Semula kita ingin mem, uh, membuat satu atau apa apa namanya transaksi menjelentrehkan tentang transaksi transaksi bermacam-macam transaksi uh, yang yang selama ini dibahas oleh para pakar-pakar tapi kelihatan nanti lebih tepat kalau kita langsung memasuki transaksi yang ini ada mm-hmm. biar kita langsung kebayang gimana sih jual beli gini ya, iya. bagaimana ikut ikut perlombaan eh, karena itu nanti termasuk bagian seperti itu. Mm-hmm. Nanti dalam dalam masalah jual beli itu nanti ada jual beli yang diharamkan karena datnya jual beli yang mm-hmm. diharamkan karena uh, caranya itu kan yeah. Mm-hmm. nanti ada. Sampai sekarang itu ada uh, misalnya uh, melalui telepon untuk mendapatkan hadiah di televisi dan sebagainya. Itu halal atau tidak dan seterusnya. Itu termasuk sesuatu yang harus dibahas. Yeah. Baik, akan tapi terlebih dahulu ya, kita kepada kita fokuskan kepada apa yang ada di dalam madhab Imam Ash-Syafi'i. Selagi permasalahan itu bisa diselesaikan dengan madhab kita Imam Ash-Syafi'i, maka nggak ada masalah. Ya. Tapi di saat kita benturan dengan orang yang menggunakan madhab lain, maka kita pun harus punya wawasan dalam hal itu. Harus ada misalnya. Harus ada. Hmm. Karena apa? Tidak mungkin kita menghukumi sebuah cara transaksi dengan satu madhab. Era-era hmm. global begini nih. Apalagi perbankan itu ternyata ada jaringan dunia. Hmm. Nah, misalnya perbankan atau jenis transaksi. Baik. Sekarang masalah baik jual beli itu sendiri menurut bahasa adalah muqabalatu atau bi Jadi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Mm-hmm. itu secara bahasa. Adapun menurut syariatnya adalah aktu akdu muawadati ma muawadatin maliyatin tukar menukar sesuatu yang ada nilai. Mm-hmm. ada nilai eh tufidu milkal ain. Au manfaatin ala ta'bid. Yang membuahkan orang yang melakukan transaksi tadi mengambil faedah dari apa yang ditukarnya. Hmm. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya tentunya. Hmm. Kalau tidak ada manfaatnya tidak akan terjadi ini semua. Jadi unsur manfaat itu mendahului. Unsur manfaat mendahului. Hmm. Jadi unsur manfaat mendahului transaksi. Yeah. Jadi begini misalnya, karena saya saya lapar. Hmm. Karena saya lapar saya butuh makan makan. Kira-kira mungkin nggak saya beli batu begitu? Tidak <laughs> ya, mungkin. mungkin. <laughs> Ya, jadi manfaat itu harus. Jadi saya yang lihat hmm. manfaat baru saya be beli. Makan. Ya, nanti ya. masuk bab syarat. Kalau tidak manfaat, tidak perlu dibeli. Untuk apa kita beli sesuatu yang iya. tidak manfaat kan begitu? Hmm. Dan manfaat itu akan bisa ambil, saya ambil. Ya. Saya membeli nasi, maka nasi itu harus bermanfaat bagi saya. Ya. Jika ternyata nasi tidak bermanfaat, maka tidak benar saya membeli. Hmm. Misalnya nasi busuk atau nasi beracun, ya. nasi iya. ini. Ini seperti itu. Uh, atau kalau bukan manfaatnya akan tapi barang tersebut langsung aku miliki. Hmm. Tentunya yang aku miliki pun adalah ada manfaatnya biarpun jangka panjang, tidak sampai hari, tidak sekarang. Hmm. Iya, iya. Baik, itulah yang namanya jual beli. Jadi jual beli adalah tukar menukar. Kalau barat dulu adalah barter ya. Ya, barter, barter sesuatu yang saling membutuhkan. Di hutan tidak butuh dengan buah-buah itu terlalu banyak buah-buahan. Hmm. hmm. hmm. Akan tapi yang di yang yang di kampung sana tidak ada buah-buahan, adanya pak padi, dan sebagainya. Hmm, hmm. Tapi ditanam di hutan tidak bisa ditanam pak padi. padi. Maka yang padi itu menaruh barang ke, ke pinggir hutan, yang di dalam hutan mengeluarkan buah, tukar menukar buah. Itu adalah wajar. Iya. Dan ini saling menguntungkan. Maka kalau asasnya adalah saling memberikan pertolongan, maka jangan sampai berubah asasnya untuk menggencet orang lain. Iya, iya. Maka kenapa dilarang riba? Iya. Maka kenapa dilarang jual beli yang ada ti unsur tipu? Hmm. Kenapa dilarang jual beli yang tidak jelas barang yang dijual belikan sesuai Karena dengan syarat-syarat? Menguntungkan Kenapa jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hmm. tidak diperkenankan? Itu semua mengarah kepada mengantisipasi agar jangan sampai kita masuk kepada kelas apa kedoliman kepada sesama manusia. Iya. Hmm. Bahkan jual beli dengan orang kafir pun ada aturan mainnya. Kita tetap diperkenankan jual beli dengan orang kafir. Karena mereka adalah manusia, biarpun hmm. dia tidak beragama Islam, hmm. asalkan tidak mengganggu dan merusak Islam, maka kita wajib eh, berhubungan baik dengan mereka. Ya. Baik. Kemudian di dalam transaksi itu tentu harus ada yang namanya dua orang yang transaksi. Hmm. Jadi transaksi itu harus ada dua orang, orang yang bertransaksi. Hmm. hmm. Ya. Artinya dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. pembeli. Nah, jadi harus ada penjual dan pembeli. Dan penjual dan pembeli harus berbeda. Hmm. Penjual dan pembeli harus berbeda. Harus berbeda. Kalau yang sama ini adalah bohongan. Hmm. Makanya kadang-kadang ini kadang ada unsur tersembunyi. Misalnya apa? Saya menjadi wakil untuk menjual sesuatu. Ya. Tak taunya saya senang saya beli sendiri. <laughs> hmm. ya, Maka tidak diperkenankan yang demikian itu. Ya. Nah, ya, baik. Um, nanti insya Allah akan dibahas. Jadi harus uh, ada dua orang. Dua orang hmm. yang bertransaksi. Iya, Maka siapa yang bertransaksi itu sendiri ternyata juga harus ada rinciannya satu persatu. Siapa yang tidak boleh bertransaksi. Hmm. Dan nanti kalau kita cermati, kalau kita lanjutkan nanti panjang lebar. Siapa dua orang yang tidak boleh bertransaksi? Di saat dikatakan tidak boleh itu tentu mengarah kepada kemaslahatan. <laughs> Mungkin karena dia tidak bisa memilih barang. Ya. Mungkin dia tidak bisa me, menimbang manfaat tidak manfaatnya. Maka dilarang. Hmm. Contoh, anak kecil jual beli. Ya. Tidak diperkenankan dalam Islam. Masya Allah. Bayi jual beli kenapa? Hmm. Bayi belum an anak kecil bukan bayi, maksudnya anak kecil yang belum ya. belum hmm. bisa membedakan roti dengan uh, api, bisa membedakan uh, bisa membedakan tangan kanan dan kiri, hmm. tangan kanan dan kirinya, hmm. belum bisa. Maksudnya belum terbiasa. Dia kalau jual beli dia tidak mengerti apa yang manfaat. Yeah. Cuma dirayu toh, oh mm-hmm. dedek bagus barangnya, boleh dibeli ini duit ini. Nah, <laughs> gak bisa begitu. Yeah. Kalau belum bisa berpikir. Jadi ternyata nanti yang dilarang dari mm orang-orang tersebut untuk bertransaksi, transaksi justru menjaga keselamatan dirinya agar tidak terjerumus di dalam ketertipuan. Yeah. Dan indah sekali dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dibahas. Kenapa anak kecil tidak boleh jual belikan? anak? Orang buta, mm-hmm. gak bisa. Orang gila, <laughs> jual beli sama orang gila, mobil dijual 200 ribu. Nah, kan? Bisa saja iya. orang gila. Iya. Orang gila nggak ngerti duit. Bukan orang gila duit ya, orang iya. gila ngerti duit. Orang gila beneran. Orang gila beneran. Dan <laughs> ini termasuk yang harus dibahas nanti insya Allah. Jadi itu ada penjual dan pembeli. Maka penjual salah-salahnya ada, pembeli salah-salahnya ada. Mhm. Baik, uh, ini ada ringkasnya. Kemudian ada, uh, jadi ada dua rukun kalau dalam bahasa fikihnya ada dua rukun. Ada ada rukun tiga. Yang pertama adalah orang yang transaksi, mhm. yang kedua adalah barang yang di Jual belikan. Barang yang dijual belikan. Maka di situ ada syarat-syaratnya. Ya, yang di situ adalah athaman wal musman. Jadi harga dan yang dihargai. Barang yang hmm. dijual dan barang yang dibeli. Barang Maka di sini ada syarat-syaratnya. Nah, dalam madhab Imam Syafi'i disebutkan syarat yang lima. Insya Allah nanti pada waktunya akan kita sampai. Jadi ada syarat barang yang diperjual belikan dan alat belinya pun harus jelas. <laughs> Sehingga nanti ada jual beli yang ternyata di situ ada aturannya lebih. Misalnya jual beli emas dengan emas, emas dengan uang. Ya. Jadi nanti insya Allah akan kita rinci satu persatu dan nanti akan kebayang. Jadi dari apa yang kita baca nanti akan kebayang transaksi di masyarakat. Dan nanti kalau mentok kepada permasalahan nanti disitulah kita akan bedah hmm. dengan cara membuka solusi, membuka pintu melalui madhab yang lain agar bisa diperkenankan dan ini bukan main-main karena selagi itu madhab pendapat para ulama empat madhab hmm. itu adalah pendapat yang perlu dianggap tidak perlulah kita uh, alergi antipati dengan itu semuanya karena ini di era-era semacam ini. Hmm. Dan nanti akan dipermudah. Maka saat ini kami himbau kepada semua uh, para santri yang belajar tentang fikih jual beli khususnya, hmm. kalau ibadah itu sangat pribadi. Yeah. Kalau ibadah sangat mungkin sekali untuk berpegang dengan mazhab Syafi'i dengan kencang ya. Hmm. Tanpa harus ini masih mungkin. Hmm. Paling tidak hanya sedikit repot saja. Tapi kalau ini transaksi ini kita urusan dengan orang lain. Orang lain. Kalau iya. ibadah kan sendiri, salat salatku, hmm, iya. ya wudu wuduku. Ya. Kan. Ini transaksi maka wajib seseorang Eh, santri pelajar fikih harus mulai melirik kepada madhab lain hmm. agar mengerti makna transaksi. Dan cara belajar dengan madhab lain pun tentunya harus melalui orang eh, orang-orang yang ahlinya agar hmm. agar tidak main comot ternyata hanya untuk menghalalkan yang haram itu hmm. adalah iya. menjadi sesuatu yang haram. Hmm. Baik, nanti akan dibahas tentang apa alat itu, apa alat transaksi dan apa apa maksudnya barang yang dibeli hmm. dan alat belinya. Alat belinya. Semuanya ada ada hmm. aturannya, ada syarat-syaratnya. Yang ketiga adalah siyot. Hmm Sehat itu adalah uh, transaksinya itu sendiri hmm. dengan ungkapan yang jelas sebagai bentuk uh, uh, bentuk ungkapan dari hati. Hmm. Jadi uh, ijab wal qabul namanya. Ijab, ijab jadi harus ada transaksi aku jual dan aku beli. Maka nanti kenapa Ha, uh, dalam transaksi jual beli itu harus ada kerelaan. Hmm. Maka seseorang tidak bisa menjual sesuatu yang ia tidak rela untuk menjualnya. Hmm. Ya. Dan di, saya, saya, saya tidak akan beli kecuali saya rela untuk beli. Hmm. Maka di saat tidak rela, maka tidak sah transaksi tersebut. Hmm. Lalu bagaimana, bagaimana hmm. orang mengetahui hati rela atau tidak rela? Hmm. Maka harus diung diungkapkan. Maka ada namanya ijab ijab, kabul. ini harus ada namanya ijab kabul. Hmm. Jadi kalau tidak ada ijab dan tidak ada kabul, maka tidak memenuhi hmm. syarat-syarat apa cara-cara transaksi yang benar. Dan nanti akan dibahas bagaimana jika sesuatu tersebut sudah menjadi kebiasaan, hampir tidak ada ijab kabul, hmm. akan tapi langsung saja ambil. Sama ini kita beli di pasar tidak pernah kami kita bilang, aku beli ini Bu ya, iya, ya aku ya. jual tidak pernah. Maka ini juga dibahas oleh para ulama, nanti dibedakan antara barang gede dan barang kecil. Iya. Sebab kalau barang gede harus ada transaksi yang jelas, nanti kalau ada ketertipuan bahkan nanti ada anak hitam di atas putih dan seterusnya yeah. untuk mengukuhkan sebuah transaksi. Akan tapi kalau barang yang ringan hmm. nanti akan kami hadirkan ini kalau sudah masuk waktunya. Yang ringan namanya bai'ul mu'athah. Jual beli sesuatu yang yang ringan mungkin saja. Saya mengambil barangnya, saya taruh uangnya. Hmm. Ini sudah menjadi tradisi. Kalau yeah. tidak diterima pasti tidak akan diterima duitnya ya. Hmm. Selagi duitnya diterima maka itu menunjukkan kalau orang yang transaksi jual beli tersebut sama-sama ridho dan ini juga pembahasannya panjang. Hmm. Kan tapi kita harus tahu harus tahu yang menjadi masalah itu adalah di saat kita berfikir sempit seperti ini fikih madhab syafi'i saja masuk di dunia luas hmm. Ya. akhirnya di situ menjadi gila dia hmm. karena apa kok semuanya jadi haram hmm. sehingga tiba-tiba mengatakan ini haram ini haram ini haram iya. maka kami himbau kepada semua santri agar terbuka santri ya. Kalau akar terbuka. Ada sisi lain yang subhanallah ya. Begitu terbukanya sampai nggak pakai kontrol itu juga salah. Masya Allah. Makanya metode belajar yang sesungguhnya adalah memperkuat fikih syafi'i terdahulu di dalam. Mm -hmm. Karena kita masyarakat syafi'i. Mm -hmm. Agar kita bisa mengimbangi perbincangan dengan orang yang bermadhab syafi'i. kemudian setelah kuat madhab syafi'i baru mm -hmm. diperluas dengan madhab lah madhab lain. Yang menjadi masalah adalah sekarang model di kampus tidak pernah menekuni madhab syafi'i. Tiba-tiba langsung mm -hmm. fikih perbandingan. Masya Allah. Ya kadang-kadang ini menjadikan permasalahan. Lalu mm-hmm. merendahkan bukan orang yang belajar fikih syafi'i. Maka ini yang harus kita hadirkan. Baik, setelah itu ijab kabul. Nah, nanti di dalam urusan orang yang akan bertransaksi, hmm. orang yang akan bertransaksi itu sendiri ada aturan-aturan yang harus dijelaskan. Baik, kemudian kita akan rinci ya ke depannya insyaallah semuanya itu harus dijelaskan. Barang yang diperjualbelikan syaratnya seperti apa. Hmm. Nah, al-maqut alaih barang yang berjual dihurufkan. Jadi alat jual, alat beli tidak harus uang. alat beli tidak harus oh, tidak harus uang. uang. Boleh apa saja. Ya. Yang penting terjadinya sebuah tukar menukar mm-hmm. barang, maka itu adalah namanya jual, jual beli. Jual beli. Baik. Uh, kemudian di sini ada uh, syaratnya orang yang berjual beli. Kita harus tahu orang yang berjual beli al-aqidan, al-aqidain, orang yang berjual beli itu syaratnya adalah adalah yang pertama adalah uh, itlaqut tasarrufi. Maknanya orang tersebut memang orang yang diperkenankan dan bisa diperkenankan hmm. dan bisa bertransaksi. Yeah. Maknanya dia bisa memilah, memilih, menentukan. Hmm. Maka di dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu seorang anak kecil, seorang gila, atau orang yang mahjur alaihi bisafah, orang yang memang sudah ditentukan oleh hakim hmm. untuk tidak bisa bertransaksi karena mohon maaf, biarpun usianya sudah 30 tahun, hmm. tapi safah. Kenapa safih. Safi itu tidak bisa bertransaksi tidak karena bisa akalnya kurang. Karena hmm. keterbelakangan mental mungkin. Mungkin bisa bisa masuk bab itu. Hmm. Maka dia tidak bisa bertransaksi. Hmm kita transaksinya tidak diterima karena dia seperti itu. Ya. Ini untuk apa? Untuk menjaga keselamatan dia sendiri. Supaya tidak dirugikan. Agar hmm. tidak dirugikan dan tidak dibohongi orang. Ya. Baik. Maka kalau nanti ternyata ada orang bertransaksi dengan yang seperti ini, hakim bisa saja membatalkan sewaktu-waktu demi menjaga keselamatan kemaslahatan orang tersebut. Hmm. Ya, orang kaya raya gila tiba-tiba, hmm. emas satu kilo dibeli. Ya. <laughs> Bisa orang berbondong-bondong datang ke situ mau beli, hmm. dibohongi. Nah, ternyata <laughs> Islam menjaga. Iya. Makanya kalau memang ada syariat Islam ditegakkan, maka dikejar orang yang jual beli dengan orang tersebut. Iya. Demikian Demi kemaslahatan tersebut. Asobi anak kecil. Anak kecil tidak bisa transaksi karena apa? Dia tidak bisa memilah dan memilih. Hmm. Tidak bisa memilah dan memilih, tidak bisa menentukan. Hmm. Akan tapi nanti ada celah. Anak kecil itu nanti baru diperkenankan kalau memang di situ ada ada izin ada namanya apa? Uh, eh, izin dari wali. Dari izin dari wali dan ada perbedaan pendapat antara kita dengan mazhab Imam Malik rahimahullah dan tidak ada salahnya kalau kita menghadirkan pendapatnya Imam Malik hmm. dengan syarat bahasanya anak kecil tersebut sudah tamyiz yang sudah membedakan. Yeah. Anak kecil sudah tamyiz ngerti. Hmm. Nah, ngerti. Barang yang dibeli bisa memilih dan sebagainya termasuk hati-hati dengan jual beli anak kecil yang disuruh oleh orang tuanya. Ya. Itu sebetulnya dalam transaksi ini adalah juga transaksi yang yang tidak diperkenankan. Nah, akan tapi nah, itu semuanya ada kemudahan jika seandainya ya kan kalau uh hmm. -huh. uh, ada seorang dewasa bertransaksi dengan anak kecil uh hmm. -huh. jika memang betul anak kecil itu atas dapat izin dari orang tuanya uh hmm. -huh. berarti hanya mengirimkan pesan saja dan yakin itu adalah perintah dan tugas dari orang tua, hmm. maka itu akan menjadi diperkenankan. Tapi dianggapnya sebuah transaksi tersebut karena orang tua. Karena orang tua. Akan tapi tidak bisa seorang anak kecil bertransaksi dengan dirinya sendiri. Mm -hmm. Mungkin kita menyuruh orang anak kecil pergi ke sana beli gula mm -hmm. kan. Beli gula harganya kan sudah yeah. pas duitnya di ini ada catatannya dan sebagainya kan hmm, begitu ya. Yeah. Akan tapi kalau anak kecil dengan harga hartanya tiba-tiba dia membuka toko sendiri, mm -hmm. maka itu akan membahayakan dirinya yeah. sendiri yeah. sehingga dilarang oleh oleh Islam. Islam. Kemudian setelah itu ya, ini adalah gambarannya ya. Mm -hmm. Makanya anak-anak kecil yang transaksi Eh, itu pun harus diperhatikan. Jangan sampai tidak dipan, dipan, dipan, dipan, dibantu oleh orang orang iya, tua, orang yang apa namanya? Orang yang eh, berakal. Ya. Kalau tidak nanti membahayakan dirinya sendiri. Ya. Dan jangan diremehkan syariat kalau sudah berkata seperti itu. Kalau nanti kita meremehkan bisa saja kita terjerumus anak kita sendiri. Anggap saja anak kita tiba-tiba jual motor. <laughs> ya? Kita berikan hadiah kepadanya kalung. ya. Anak kecil. ya dijual. cinta kepada anak kalung, tentunya hmm. dijual. Kita terima tidak sebagai orang tua? Hmm, enggak. terima lah. dijual murah. <laughs> Maka dari itu ini sudah syariat Islam memang indah hmm. sudah. Patuhi saja sudah. Hmm. Jangan di saat Anda suka lalu wow gitu aja kok tidak boleh ya karena Anda tidak merasa dirugikan, diuntungkan makanya boleh-boleh saja. Akan tapi ada suatu ketika lihat anak kecil ya, menjual kalungnya sendiri Masya Allah ya. Maka di sini harus perhatikan. Orang gila jangan jual beli dengan orang gila. Nah yang eh, beli orang gila. Mungkin saat itu tidak ada yang dirugikan. Dan memang selagi ini adalah bimbingan dari syariat Nabi SAW, benarnya kita patuhi. Baik di situ terjadi kerugian atau tidak rugi atau tidak rugi. rugi. Kemudian di situ ada orang yang mahjur alaihi bisafah ya orang yang memang dihentikan oleh hakim oleh pemerintah untuk tidak bisa bertransaksi karena dia keterlambatan mentalnya atau mm -hmm. dia memang tidak bisa uh, bertasarruf tidak bisa menggunakan sehingga ada orang yang memang begitu. Mm -hmm. Jadi kalau punya duit ya habis hari itu. Nggak ngerti besok hari itu makan apa itu nggak besok itu bagaimana nggak ngerti. Semuanya begitu Nah, ini adalah termasuk safah. Maka selagi mereka itu sudah dikas di di dipandai oleh hakim, misalnya hakim mengumandangkan bahwasanya si fulan ini adalah mahjur Ini adalah tidak diperkenankan untuk bertransaksi. Kalau di negeri Islam seharusnya ada seperti itu. <laughs> supaya kita tidak berurusan dengan dia di dalam urusan transaksi. transaksi. Kalau kita memaksa transaksi dengan mereka, jika terjadi kerugian pada kita, maka kita ngadu ke hakim tidak diperkenankan. Ya. Tapi begitu sebaliknya, kalau mereka ada walinya, ada keluarganya yang tidak terima, maka ngadukan ke hakim, maka bisa di, diurus. Ya. Karena memang kita tidak boleh transaksi. Beda ya, rugi hmm. kita. Ya. Rugi kita. Yang ya, makanya yang sehat menjadi rugi. Yaitu tadi contoh hmm. saya jual beli dengan orang gila. Orang gila. Misalnya apa? Dia menjual emas. Hmm. Saking senengnya tak beli emas. Nah, kan? Beli emas. Orang gila. <laughs> Setelah beli emas, sampai di rumah emas palsu. Masya Allah. Nah, kan? <laughs> Saya rugi atau tidak? Rugi. Saya rugi. Iya. Kemudian saya ngajukan ke hakim, hakim saya telah jual beli dengan orang itu, tolong ini dibohongi, ternyata emas palsu. Hakimnya lihat dipanggil orangnya, orang gila. <laughs> Makanya misalkan saya salah aja iya. sendiri kalau jual beli dengan orang gila. Nah, salahnya sendiri, kenapa jual beli dengan orang gila? Hmm. Ya, kan, ya. Baik, di saat saya rugi, maka saya akan ngadu ke hakim <laughs> dan tidak dianggap oleh hakim. Tapi begitu sebaliknya. Jika ada seorang gila punya sesuatu yang berharga, hmm. ternyata dia bertransaksi dengan seseorang. Ya, ya kan? Setelah hmm. itu kok ahli warisnya atau keluarganya itu tidak terima, ngajukan ke mahkamah dikejar orang tersebut dan dikembalikan. Hmm. Sebab Islam membela, tidak yeah. boleh orang lemah itu dibohong-bohongin. Hmm. Dan itu indahnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada mul ikrah yani. Jadi menurut mazhab Imam Malik sangat sederhana ya. Anak kecil asalkan bisa tamyiz. Dan itu juga dianggap sebagai mazhab Imam Syafi'i. Jadi anak kecil yang sudah bisa membedakan antara api dengan roti kiri kanan bisa menimbang, nimbang hmm. dalam transaksi adalah diperkenankan. Cuma di dalam mazhab kita itu bisa kalau mazhab Malik istilah istiklalan yakni kalau anak tamyiz itu bisa jual beli menurut mazhab Malik istiklalan maksudnya apa? Uh, dengan dirinya sendiri. Ya. Hmm. Tanpa perintah atau pantuan dari orang tua. Ya. Asalkan tamyiz. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau sudah tamyiz, selagi belum balik, hmm. sah transaksi tapi harus atas izin walinya. Harus. Ya. Tapi kalau anak belum tamyiz mutlak, tidak diperkenankan jual beli oleh madhab apapun. Karena apa? Bahaya sekali. -hmm. Anak belum tamyiz. Tahu tamyiz? Tamyiz itu adalah uh, umur tujuh tahun -hmm. yang belum bisa membedakan antara uh, yaitu tadi antara kanan dan kiri, kiri kanan belum mm -hmm. bisa mandiri dan sebagainya, maka transaksinya tidak diperkenankan dan tidak sah siapapun yang berterusan dengan anak tersebut jika rugi tidak bisa menuntut. Mm Jika anak itu dirugikan maka bisa dituntut. Yeah. Jadi memang ini dijaga haknya anak kecil orang lemah. Kemudian wa adamul ikrah bi ghairi hakin Tidak yani ada ulama ahli fikih mengatakan tidak boleh dipaksa. Hmm. Kecuali dipaksa dengan yang benar. Ada paksaan yang benar. Hmm. Contohnya suami yang pelit tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya. istrinya. Alasannya tidak punya duit. Ternyata hmm. masih punya emas, punya ini. Paksa jual beli. Untuk bisa menafkahi istrinya. Boleh. Hmm. Atau orang punya hutang jatuh tempo, nggak punya duit hmm. memang, tapi punya barang kekayaan yang banyak dan dia memang teledor. Hmm. Katanya bisa, mahkamah bisa memaksa. Lain cerita itu paksa bihak. Tapi paksaan yang tidak dengan hak tidak sah. Misalnya, jual motormu kalau tidak aku bunuh. Hmm. Tidak sah. Tidak sah. Ya. Makanya harus ada kerelaan. Ya. Maka kerelaan itu nanti akan diungkapkan oleh seseorang dalam bentuk ijab Ma'dhur yani. Yeah. Jadi adamul ikrah tidak boleh dipaksa. Hmm. Kalau dipaksa, maka transaksinya menjadi tidak di, diperkenankan, tidak sah, tidak sah ya. Hmm. Kemudian uh, setelah itu uh, itu intinya. Kemudian setelah itu jika jual beli seperti yang namanya Quran, mushaf hmm. atau senjata. Hmm. Maka kita diharamkan menjual senjata kepada orang yang akan memerangi kita. Hmm. Kan kebodohan sebetulnya. Ya. Bunuh diri sama saja. Iya, hmm. misalnya kita menjual meng, eh, eh, meng, meng, mengirim senjata ke negeri kafir yang akan hmm. memerangi kita. Hmm. Itu hukumnya haram. Hmm. Tapi kalau kita jual beli senjata kepada orang yang dia adalah seorang tugas keamanan atau memang senjata untuk menjaga diri dan sebagainya hmm. dan itu orang yang terhormat maka boleh-boleh saja. Tapi kalau kita menjual senjata untuk orang yang e, membahayakan hmm. kita, maka itu hukumnya haram. haram. Atau menjual mushaf, menjual ya. Al-Qur'an itu e, e, sebetulnya memang Al-Qur'an sendiri itu makruh untuk dijual belikan ya. Makruh, uh, ya. makruh untuk dijual belikan bahkan sebagian mengatakan haram. Masya Allah. karena mushaf tidak jual akan. Tapi menurut pendapat yang makruh termasuk madhab kita Imam Syafi'i uh, radhiyallahu anhu tidak sampai derajat mengatakan haram hmm. akan tapi ingat di saat kita katakan boleh dijual belikan mushaf ada aturannya yang membeli mushaf tidak boleh seorang yang uh, tidak beragama Islam. Masya Allah. Yang sekiranya bakal merendahkan mushaf hmm. tersebut. Yeah. Jadi kita jual Quran, Quran hmm. harus tahu siapa yang beli. Yeah. Kalau orang kafir beli Quran tuh apa ini? Untuk dihinakan, main -main. maka tidak di, diperkenankan. Atau jual beli budak. Hmm. Kalau kita punya budak ini adalah budak itu hanya kisah. Hmm dan sudah berakhir kisah iya. perbudakan. Iya, sekarang tidak ada ya. Atas atas cer, atas atas atas atas apa nama oh, motif apa atas uh, himbauan dari Islam hmm. yang dalam setiap saat memerdekakan budak sehingga banyak pelanggaran yang hukumannya memerdekakan budak hmm. sehingga berakhirlah kisah perbudakan di dalam Islam. Ya. Nah, memang ada orang mengkritisi ya, Islam kok masih ada perbudakan. Perbudakan di dalam Islam itu bukan diadakan, akan tapi disebut perbudakan dalam Islam itu justru untuk diselesaikan perlahan demi perlahan. Dan nggak mungkin dong menghentikan perbudakan spontan. Kenapa? Orang lain memperbudak kita bagaimana kita hmm. tidak bisa mengganti. Ya, ya. Masanya kalau di dalam sebuah peperangan misalnya kita berperang dengan orang kafir. Mm-hmm. Lalu tawanan-tawanan kita dibawa oleh mereka. Iya. Tawanan kita dijadikan apa? Dijadikan budak, budak oleh mereka. Hmm. Lalu kalau mereka tertawan oleh kita tidak kita jadikan budak. Mm-hmm. Dan nanti kalau kita sudah jadikan budak, mereka mau beli beli. Mm-hmm. Iya. Seperti halnya kaum muslimin yang ditawan oleh mereka, kita beli. Iya. Jadi ini ini adalah um, apa mengikuti hukum dunia saat itu. Akan tapi perlahan demi perlahan uh, karena ke Islam bakal jaya, maka sudah disiapkan bahasanya Pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam Islam banyak merdeka budak. Hmm. Sehingga nanti merdeka, merdeka, merdeka semuanya pada pada merdeka. Ya. Jadi Islam itu termasuk pelopor di dalam memerdekakan hmm. budak. Masya Allah. Nah, sekarang masih ditemukan katanya di daratan Eropa sana di daerah, perkampungan mana kita pernah menyebut sebuah uh, itu ya, di, masih ada perbudakan. Masya, Masya Allah. Di perbudakan dijual belikan. Hmm. Jadi orang kayak kayak kayak di negeri yang maju semacam itu. Hmm. Jadi ada jadi perbudakan masih ada. Baik. Kemudian, nah, maka tidak diperkenankan menjual budak muslim kepada kafir, orang kafir. Kepada orang kafir. Kecuali budak muslim dijual kepada orang kafir yang di bawah naungan undang-undang Islam, maka mm -hmm. ia harus memerdekakannya. Mm Misalnya membeli bapaknya, beli anaknya, itu langsung mm -hmm. diperdekakannya. Itu dalam dalam Islam. Baik, uh, itu diantaranya. Jadi orang yang terbeli beli syarat intinya tadi apa? dia adalah orang yang bisa untuk bertransaksi. Iya, iya, bukan orang yang gila, bukan anak kecil yang belum bisa faham, hmm. dan juga bukan orang yang memang uh, keterlambatan mentalnya atau memang mental. dia tidak bisa berpikir untuk transaksi, hmm. sehingga sudah dicap oleh negara bahwasanya dia adalah anak yang tidak bisa atau orang yang tidak bisa transaksi. Maka ini adalah syarat orang yang berjual beli. Hmm. Dan insya Allah ini yang di pasar itu kita tinggal lihat di pasar itu. Seperti apa orang jual beli? Memenuhi syarat. Insya Allah banyak. Kalau ini selesai memenuhi syarat. Ini dewasa, dewasa, jual beli, dan sebagainya. yeah. Ini adalah berkenaan dengan apa? Dengan eh, syarat-syarat uh, orang yang syarat -syarat. bertransaksi. Iya, orang dan tolong ini dipatuhi semuanya hmm. dan dipahami. Uh, dan tadi sudah kami singgung tentang mm -hmm. lain ya, yeah. tentang anak kecil dan sebagainya, mm -hmm. orang gila. Nah, yeah. Itu semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman. Amin. Dan insya Allah Amin. selanjutnya akan kita rinci satu persatu yeah. tentang maqot alaih, yeah. tentang alat transaksi mm -hmm. atau sesuatu yang diperjualbelikan yeah. itu. Bagaimana Ya, nanti syarat-syaratnya dan hmm. itu harus kita bahas dengan rinci ada agar ada gambaran. Dan nanti panjang lebarnya lagi, hmm. nanti ada beberapa transaksi yang dilarang oleh Islam. Hmm. Dilarang oleh Islam, ya. Padahal yang memperjualbelikan juga orang dewasa, orang hmm. berakal, orang, orang sehat, dan tidak ada unsur paksaan. Akan ah, tapi kenapa dilarang oleh Islam? Kenapa? Ah, nah, nah, akan padahal memenuhi syarat juga nanti dalam segi jual belinya uang yang diperjual untuk beli juga benar barang. Ada apa di balik itu semuanya? Yeah. Nanti lihat akan ada ada ada cerita panjang yang insya Allah akan memberikan wawasan kepada kita. Dan itu Mukotimah memahami ekonomi syariah global. Harus ada dasar-dasar kecil ini. Yeah. Dan kalau Anda ingin mengikuti apa yang kami bacakan, Anda bisa melihat misalnya kitab Fathul Qarib hmm atau kitab mm, ya, apa, Yakutun Nafis, hmm itu panduan dalam madhab Imam Syafi'inya. hmm Kemudian nanti akan kami sisipkan dalam madhab lain demi untuk mencermati dan juga demi untuk bisa ber uh, apa namanya bisa membahas atau menjelaskan hmm. menjelentrehkan ya. hukum transaksi yang berlaku di di di era global. Di era Ya, ya baik sahabat uh, Intinya kan ya, yang namanya jual beli di dalam Islam itu diatur dan di situ tujuannya adalah supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Betul, iya. Karena memang uh, Islam ini agama yang sangat adil, agama yang sangat indah. Uh, bukan untuk mengekang kita, bukan untuk mempersulit kita, tetapi untuk uh, jangan sampai ada pihak yang iya. dirugikan. Ya baik Kang Ramdan kita akan jeda dulu, tetapi sebelumnya kita akan menyapa sahabat-sahabat media partner yang sudah merilai 92,9 FM. Ada siapa saja Kang? Silakan. Baik, iya, uh, kita akan menyapa ya sahabat radio-radio partner yang telah merelay uh, kesempatan eh, ya, acara ini ya hmm. di mm-hmm. Radio Samara di 96,2 FM Tulung Agung, mm-hmm. kemudian ada Radio Kukuningan hmm. 104,8 FM, kemudian ada Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, hmm. kemudian Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam hmm. 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, kemudian Radio MBS 107,7 FM Gresik dan 107,9 FM Blitar, kemudian Radio Wadi Sukabumi di 88 FM, kemudian Radio Streaming Alif Lampung dan Radio Panua 103,8 FM Pahuato Gorontalo, serta ada Big Radio Ku 104,7 FM Batam dan juga radio-radio lain iya. yang belum mengkonfirmasikannya Kang ya. Iya. Dan Hakim ingatkan bagi sahabat nanti kami akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Buya melalui empat media komunikasi kami di telepon, SMS dan Facebook juga Yahoo Messenger. Tapi tentunya setelah jeda yang berikut ini. Jadi jangan pindahkan channel Anda tetap di 92,9 FM Radio Kecerbon inspirasi spirit hati. Sahabatku, jangan pindahkan channel Anda. Tetap di frekuensi 92,9 FM Cirebon. Radioku, inspirasi spirit hati. 92,9 FM Radio Kecerbon Inspirasi Spirit Hati Baik, terima kasih untuk sahabat yang tetap stay tune di frekuensi 92,9 FM Atau yang menyimak melalui media streaming di www.buyayahya.org Dan di www.radioonline.com Dan terima kasih juga untuk sahabat yang setia menyimak di media partner kami di beberapa media partner kami yang merilai acara ini. Baik, kami akan kembali melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini bersama guru kita Buya Yahya iya. tentang ekonomi syariah yang temanya adalah apa apakah? Jenis-jenis jual beli dan hukumnya di dalam Islam. Ya. Jenis-jenis ya? jual beli dan hukumnya di dalam Islam ya. Ternyata Betul. banyak ya. sekali hal-hal yang harus kita ketahui, poin-poin penting Betul. yang selama ini kita lalai atau mungkin karena memang kita tidak tahu, tidak iya. mengerti ya. Dan intinya di sini uh, ada detail-detailnya dari setiap hal yang harus kita pelajari Betul. dan insya Allah ke depan ada silsilahnya ya Kang ya. ya Karena memang jual beli ini walaupun kelihatannya mungkin agak sepele. Mm-hmm. Sepele dalam arti ini sudah rutin kita lakukan, sudah biasa kita lakukan, tetapi ternyata di situ terdapat banyak problematika, terdapat banyak masalah dan uh, eh, pelanggaran -pelanggaran di masyarakat yang harus kita hindari. Dengan belajar ini insya Allah kita akan mengetahui apa saja yang harus kita perhatikan supaya kita bisa berhati-hati agar tidak melanggar syariat dan juga tidak merugikan orang lain. Betul. Ya baik, e, nampaknya banyak sahabat yang sudah tidak sabar ya, ingin menyampaikan pertanyaan. Iya. Ya baik, e, sahabat silakan yang ingin bertanya e, melalui telepon di 0231 336 7538 atau melalui SMS di 081 321 461 079 atau di manakah? Atau sahabat bisa menyampaikan pertanyaannya pertanyaannya melalui Facebook Radio Kucerbon mm-hmm. dan hmm. bisa melalui Yahoo Messenger di radio underscore qu at yahoo.com. Ya, bagi sahabat yang ingin bertanya jangan lupa ya Kang ya menyertakan iya. solawat dan disebutkan nama juga alamatnya iya. ya Kang ya. Salam, solawat, mm-hmm. nama dan pertanyaannya. Ya, mm-hmm. nama dan alamat jangan nama, lupa alamat, jangan sampai lupa ya Kang ya. Betul. Ya baik langsung saja kita akan menyapa uh, sahabat yang sudah bergabung melalui layanan telepon. Baik. Silakan Kang, tolong dibantu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Halo, ibu siapa? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana? dengan hamba Allah. Dengan hamba Allah. Ya, silakan bersalawat terlebih dahulu. Iya. Ini gitu ya. Uh, eh, sekarang, sekarang. Ini mohon maaf suaranya agak diangkat lagi supaya kami bisa mendengar dengan jelas. Karena sekarang ini kan uh, eh, banyak ya itu produk-produk yang gede atau itu uh, eh, yang berlabel uh, mm -hmm. halal itu mm-hmm. gitu, ya. mm -hmm. uh, banyak buruh gitu. Eh, sedangkan produk-produk yang khususnya itu dipilihkan itu nggak dipilih yang non label MUI gitu. Karena? Nah, terus nah, coba ibu lagi supaya lebih jelas suaranya. Ya. gimana gimana? Gimana ibu? Nah, sekarang kan lagi diburu tuh eh, produk-produk uh, yang berlian halal MUI itu ya. Nah, nah berlabel eh, berburu produk yang berlabel MUI. Oh, iya. Nah, hmm. ada produk yang MUI gitu. Nah, uh, uh, yang produk eh, yang label MUI halal dan MUI itu pinggirkan. ya nah, itu gimana itu? Jadi uh, yang lebih bagus itu gimana itu yang harus dipilih. Padahal kalau dilihat tadi itu sama-sama halal gitu. Hmm. Iya. Hmm. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kita langsung jawab atau bagaimana ya? Terus bagaimana Mari kumpulkan pertanyaan takut ada pertanyaan serupa. Ya, baik. Kita langsung lagi angkat uh, telepon yang ya. telepon yang selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu Aan ya Ibu Aan ya. Gunung. Silakan Ibu An. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan panjang umur. Amin. Nah, eh, mau tanya punya ini uh, uh, apa namanya tuh dengar-dengar ya uh, uh, masalah nuker uang gitu ya. Misalnya kita nuker seratus uh, ribu gitu receh ya. Uh, seratus ribu itu terimanya itu sembilan puluh ribu gitu. Jadi yang sepuluh ribu itu buat itunya. Kalau kita kan butuh receh ya. Nah hmm. itu sih yang kedua. Kita kan suka menerima uang apa namanya istilahnya uh, buntung gitu ya. Hmm. Eh, puluh ribu kadang dua puluh ribu itu yang namanya enggak eh, nggak teliti gitu ya terimanya jadi ya tuh misalkan di Uber itu misalkan sepuluh ribu jadi lima ribu gitu. Itu hukumnya gimana gitu ya. Iya. Ya terima kasih gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan untuk dijawab langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah label halal MUI. Eh, label halal. Jadi label halal itu penting uh, kapan itu? Di saat kita masih ragu tentang sebuah produk. Hmm. Akan tapi jika kita sudah tahu, maka label halal tidak dibutuhkan lagi. Yeah. Misalnya warung tetangga kita Bu Haji hmm. yang sangat baik, ya. nggak pakai label halal, <laughs> ya sudah ya. jelas, insya Allah. Yeah. Akan tapi di saat kita pergi ke tempat yang jauh, atau barang-barang yang didatangkan dari mana kita tidak hmm. tahu hmm. maka sesuatu yang kita tidak tahu dari mana asalnya hendaknya Nah, maka kita harus mengambil yang jelas label halal itu ada. Iya. Misalnya itu tadi ini ada sama-sama daging ya hmm. di pasar ya di supermarket ya. Yang satu ada label halal, yang satu ti? tidak. Tidak. Ada. Maka pilihlah yang label yang label halal, halal. karena label hmm. halal itu uh, label dari MUI. Hmm. Adapun nanti ada pelanggaran, ada orang yang bohong, rus itu bukan urusan anda. Ya. Sebab di tulisan itu sendiri komando. Hmm. Bahasanya ini menunjukkan halal kalau ada orang berbohong urusan yang boh iya, bohong. Iya. Ada ada pun tidak cer, tidak cerbat nyemui atau karena mui tidak menindaklanjuti dalam kontrolnya itu bukan urusan Anda. Hmm. Itu urusan mui sana ya kan. Jadi yang jelas jika ada dua produk yang ada di pasar uh, yang Anda ragu dari mana asalnya. Tapi kalau sudah daging jagalnya Pak ini sudah masyur ya, yeah. Ya, itu ya tidak ada masalah, nggak usah pakai label halal juga boh. <laughs> Ya. Boleh. yeah. Jadi label halal itu punya makna penting hmm. bagi orang yang baru. Hmm. Misalnya orang baru masuk Cirebon, yeah. bingung itu makan apa ini. Hmm. Ternyata di situ ada yang ada label label halal. Misalnya warung yang <laughs> label halal itu maknanya yang punya warungnya adalah seorang hmm. Muslim yang cara sembelihannya benar dan seterusnya yeah. begitu. Hmm. Jadi selesai. Maka kalau kita tidak tahu, kalau atau tanda-tanda tanda-tanda itu cukup misalnya seorang muslim sebelahnya pasti benar mungkin seorang ibunya pakai kerudung atau hmm. pakai gitu ya hmm. itu adalah perlu tanda-tanda itu. jadi label halal itu bagi yang benar-benar kita dalam keadaan tidak tahu buta wawasan hmm. tentang orang yang ada di situ maka hendaknya kita mengambil yang label halal atau kayak tadi daging ada supermarket ini tidak ada label halnya ini label ha ya. halal maka ambillah label halal demi keselamatan diri kita pun pun ya. jika orang bohong urusan lain urusan mereka dengan Allah iya ya. Ya baik eh, cukup jelas jawabannya mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat kita yang bertanya tadi ya. Baik eh, kita beranjak ke pertanyaan dari Ibu Aan di Gunung tentang penukaran uang tadi Bu ya. Ah, penukaran uang semacam itu termasuk bab riba karena tukar menukar itu namanya hmm. jual beli. Hmm. Jual uang 100 ribu dengan 90 ribu receh haram, haram. insyaallah. Allah. Riba. Riba ya. Atau atau uang potong hmm. 5 10 ribu tapi dibeli 5 ribu. Kalau hmm. uang potong itu laku atau tidak? Kalau uang itu tidak laku, kenapa Anda jual? <laughs> kalau masih laku, tentunya lakunya tetap lima ribu, sepuluh ribu. Yeah. Jadi kalau memang itu uang laku, terus dibeli oleh orang dengan nilai yang rendah, maka itu transaksi jual-beli yang ada riba. Ada ribanya. Kalau uang itu tidak laku, ngapain orang itu beli? Mau bohong dong dia. <laughs> Mungkin disalipkan di dalam tumpukan uang, lalu bisa di dihitung misalnya iya. eh, sepuluh yeah. ribu, <laughs> potong <laughs> Kalau potongnya ini menjadi tidak bernilai uang yeah. tersebut, mm-hmm. <laughs> ngapain dia membeli dengan lima ribu? Yeah, iya, Bang ada kertas ada nilainya. Mm-hmm. <laughs> Pasti dia niat bohong, bohong. Mau bawa? Mau bohong orang, Bohong orang mungkin dia tersipan di antara lipatan hmm. mm-hmm. bisa. Mm-hmm. Ini yeah. mungkin begitu bohong lagi. Yeah, Masya nah, Allah. Nah, atau memang ada nilainya. hmm Kalau memang ada nilainya, orang itu membeli dengan harga murah, berarti dia akan mengambil keuntungan dengan cara jual beli yang riba. hmm Jadi ada kepilihannya halal ibu. Kalau itu masih murni uh, utuh harganya dan hmm. tidak berkurang menurut perbankan, hmm bisa setorkan ke bank kok. Yeah. Jadi kalau ada uang-uang potong itu bisa ke mm-hmm. ke bank, ke, ke bank yang yang yang memang menangani hal yang begitu ada. hmm Uh, itu ditangani nanti dilihat itu laku tidak lakunya. Kalau memang potongnya benar-benar menjadi tidak laku, ya nggak dijual pun juga pasti ada ada niat bohong nanti. Mm -hmm. Jadi begitulah ya. Ya, baik uh, cukup gitu. jelas mudah-mudahan dipahami oleh Ibu Andi ke Gunung ya. Baik kita beranjak ke sahabat yang bergabung melalui uh, layanan SMS ya Kang ya. Baik. Ada sahabat di 504. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nama saya Astri dari Kediri saya ditawari teman usaha online apa nih MMM mungkin MLM maksudnya kan ya iya. multi level marketing Betul. usaha ini tidak ada barang atau jasa kita disuruh menyetor modal misal satu juta profit per bulan 30 persen kemudian uang satu juta itu nanti disuruh transfer misal A lima ratus ribu B tiga ratus ribu hmm. C ratus ribu D seratus ribu profit itu berasal dari jaringan di bawah kita yeah. kita diminta dari jaringan jadi MLM bukan usaha bisnis tapi komunitas. Bagaimana hukumnya, Bu ya? Mhm. Terima kasih. Baik, ketahuilah bahwa seandainya MLM itu dengan sesuatu yang jelas, hmm. itu pun ternyata hukumnya menjadi tidak jelas. Masya Allah. Apalagi MLM sesuatu yang tidak jelas. Ya, tidak jelas produknya. Nah, sekarang MLM yang hukum produknya jelas, itu menjadi bermasalah jika MLM itu tidak dibatasi karena itu kan menjadi barang khayal. Mm-hmm. misalnya MLM itu adalah misalnya mm, eh, sebuah produk dijual. Maka siapapun yang bisa membawa orang untuk bisa menjualkan produk tersebut, mm-hmm. maka dia masuk di bawah di bawahnya atau kakinya mm-hmm. begitu. Sehingga uh, dari pihak perusahaan yang mempunyai produk tersebut akan memberikan poin kepada orang yang telah membawa orang. Dan orang di bawahnya tadi jika mendapatkan orang lagi pun mendapatkan poin ya, tambahan, tambahan dari pro, dari peng, dari yang punya produk ya. dan seterusnya. Nah coba kebayang atau tidak mau dijual berapa produk tersebut? Hmm. <laughs> jika kaki di bawahnya teramat banyak. Biasanya harganya juga tidak masuk akal. Ya? Tidak masuk akal karena bukan jual iya. beli yang sesungguhnya. Ya, hmm. Maka ini adalah kebohongan. Akan tapi jika MLM itu dibatasi misalnya hanya memang diperkirakan antara uh, fee yang akan diberikan kepada uh, orang yang berjuang marketnya tadi market. Nah, itu itu ah, hmm. itu ada batasannya dua atau tiga. Sekiranya jika ditumpangkan ke harga tidak sampai membengkak tinggi, hmm. maka itu adalah wajar. Hmm. Maka MLM yang benar harus ada batasannya di situ. Yeah. Jika tidak ada batasannya adalah khayal. Adapun hmm. masalah MLM sendiri yang ada batasannya itu secara fikih adalah sah karena apa? Itu termasuk jenis misalnya jual beli dengan uh, atau hib, apa, apa atau hibah bita'lik atau hibah bita'lik itu artinya apa? Memberikan sesuatu dengan catatan. Ya. Hmm. Misalnya jika engkau bisa berbuat begini atau bahasa dalam fikih lain juga namanya ju'alah. Soalnya itu adalah kalau kau bisa melakukan itu maka kau akan dapatkan ini. -hmm. Jadi misalnya saya seorang perusahaan, hmm. perusahaan pengusaha, -hmm. saya punya produk. Kemudian kamu market melalui MLM kan? Mm-hmm. Yeah. Kalau kamu nanti bisa satu orang, maka kamu dapatkan satu poin. Mm-hmm. Ya. Satu ribu dari saya. Yeah. Ya. Kalau begitu saya terjadi. Jadi engkau berhak mendapatkan uang tersebut kapan? Di saat engkau mendapatkan orang lain. Orang lain. Yeah. Akan tapi ada batasannya, yeah. ya kan? Mm-hmm. Maka di situ wajar. Mm-hmm. Dan itu adalah benar, makanya itu nama memberikan sesuatu dengan diikat dengan sesuatu pekerjaan yang lain. Hmm. Ya. Ta'lik atau ju'alah. Ju'alah itu adalah siapa yang bisa melakukan begini, maka aku beri begini. Itu sah. Hmm. Tapi ingat, bukan khayal. Itu iya. adalah bohong. Biasanya kanibal yang berantai tidak ada ujungnya. ini bayar, bayar, bayar, bayar. Termasuk itu adalah tanda. 30% diberikan dari apa itu semuanya. -hmm. Dari produk yang tidak ada, membuat komunitas. Komunitas apa? Itu adalah kanibal. Nanti setiap orang, wah, ya, jadi mm -hmm. yang di atasnya membuat bawahnya. Yang di bawahnya ini, wah, bagaimana saya bisa dapat? Yeah. Cari iya. orang lain yeah. lagi yang bisa iya. makan dan seterusnya itu adalah bentuk transaksi yang tidak diperkenankan, tidak ada usah anda urusan yang demikian itu. Iya. Masya Allah. Nah, karena tidak ada produk, yeah. yang ada produk pun ada batasannya. Bagaimana mm tidak ada produk? Mau mm apa itu? Mm Jadi nanti masuk satu juta, bayar lagi satu juta. Nanti wah, saya kena satu juta ini. Hmm. Gimana saya dapat balasan satu juta Terus <laughs> oh, bekerja, wah saya beruntung. Nyari korban akhirnya. Bawahnya lagi, bawahnya lagi, mm -hmm. semata rantai. Yang Masya Allah. Ujungnya. Ya, baik cukup jelas untuk sahabat di 504 mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian kita menyapa sahabat selanjutnya yang bergabung melalui SMS ada sahabat di 079. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma wa sallim wa barik alaih. Buya, saya telah meminjam uang pada bank konvensional uh, juga kredit emas. Bagaimana cara saya bertobat agar terlepas dari dosa riba yang telah saya lakukan dan bagaimana jika ada yang menggadaikan tanah Terus tanah tersebut diolah oleh orang yang memberikan pinjaman uang kepada yang menggadaikan tanahnya. Syukran Buya. Baik ya orang. Kalau Anda pernah punya apa yang pertama? Yang pertama tadi adalah meminjam uang dari bank, bank konvensional. Tobatnya Tobatnya adalah ini. Hmm. segera Anda bayari. Tidak mungkin Anda tidak membayarinya. Hmm. Anda akan dimasukkan ke penjara nanti. Anda bayari dengan segera dan berjanji untuk tidak mengulang lagi itu tobatnya. Karena Anda adalah pihak yang meminjam. Berbeda kalau Anda pihak yang merentenkan. Hmm. Tobatnya adalah Anda ambil rok sumal modalnya saja. Hmm. <coughs> Tapi permasalahannya beda. Yeah. Anda di bagian yang meminjam. Kalau Anda ya. tidak membayar, Anda akan dihukum. Yeah. Hmm, karena baik. Karena itu, Anda di negara kita transaksi itu tidak diperkenankan di ya, negara kita yang tidak menegakkan syariat Islam, transaksi itu boleh. Maka tobatnya adalah Anda bayar resin segera setelah itu berjanji dan berjanji untuk tidak mengambil lagi. Hmm. Bohong ada tobat katanya besok masuk lagi ke dunia itu. pinjam uang konvensionalnya ada hmm. bunganya, maka Anda telah masuki dunia yang haram lagi tidak berkah dalam usaha Anda. Nauzubillah. Kemudian berikutnya. Berikutnya adalah kredit Mas B. Kredit Mas hukumnya haram. Karena emas tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan kontan dan diserah terimakan langsung. Hmm. Uang tunai dan diserah terimakan secara langsung. Dan itu insya Allah dalam pembahasan yang kita, akan kita baca adanya alam wal ar-ribawiyah, harta-harta yang dalam transaksinya jika tidak benar akan mengandung makna riba. Dan ketahuilah dalam riba itu tidak harus ada yang dirugikan. Hmm. Riba itu ada empat macam riba ya. Bukan hanya sekadar sekedar selama ini riba yang kita ketahui riba-riba bunga itu bukan. Hmm. Akan tapi ada riba yang lain, riba fal, riba ya, riba nasa jangan. Nah, saya semuanya akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Maka kredit emas hukumnya haram, riba. Karena apa? Hmm. Kalau ada orang beli emas, hendaknya dibayar kontan dan diserah terimakan langsung langsung di saat ya. itu hmm. juga. Kalau ada yang tertunda salah satunya, baik tertunda dalam transaksi hmm. atau tertunda dalam penyerahannya masuk bab riba. Masya Kalau Allah. tertunda dalam transaksi misalnya aku beli emas, aku bayar besok, maka itu nama riba riba, riba nasiah. Hmm. Kemudian kalau ada ada saya bayar kontan tapi tak tanya duitnya dibayar besok, hmm. kontan itu adalah tidak nasiah tapi dibayar esok ribayat. karena tidak serah terimakan langsung. Itu yang harus kita fahami Baik. Iya. Kemudian yang terakhir? Yang terakhir adalah menggadaikan tanah terus tanah tersebut diolah Baik, oleh orang yang satu kesalahan pinjaman. yang terjadi di masyarakat dan itu kedoliman yang luar biasa. Dan itulah yang kaya semakin kaya, yang dolim semakin dahsyat hmm. ya. Hmm. Kalau ada orang meminjam, kalau ada orang pinjam uang, misal hmm. Anda pinjam uang kepada saya, hmm. Anda pinjam uang kepada kami 20 juta. Dan gadeannya, gadenya, jaminannya adalah apa? Gade itu jaminan dan disyariatkan jaminan itu. Jaminannya adalah sepetak tanah yang Anda miliki atau setengah hektar tanah. Baik. Jadi sepetak hektar tanah itu jaminan. Karena ya. Anda minjam kepada kami hanya tiga bulan temponya, hmm. maka dalam jaminan tersebut tentu ada perjanjian bahwasanya dalam tiga bulan jika Anda tidak bisa membayar, maka di saat saya butuh mendesak dan saya tidak bisa memberikan tempo lagi, maka tanah harus dijual. Yeah. Dan cara penjualannya pun harus ada kesempatan antara kami dengan Anda hmm. dan hanya kami ambil 20 juta, selebihnya saya kembalikan kepada Anda. Itu yeah. dalam Islam. Tidak diambil semuanya. Ah, tidak diambil semuanya. Hmm. Jadi gade. Kemudian uh, jika uh, dan kemudian sawah tersebut saya sebagai pihak yang meminjamkan uang biarpun itu gade itu jaminan nanti akhir kedepannya untuk menutup utang yang saya berikan uang-uang yang saya pinjamkan kepada Anda, hmm. maka haram bagi saya untuk menggunakan sawah tersebut. Baik, haram. Dan ini harus ditutup. Salah hmm. ini haram. Kenapa? Wah ini jahat bener nih. Lah kalau sawahnya saya garap lagi, terus yeah. dari mana dia bakal membayar. membayar utang? Ini mm -hmm. adalah haram. Yeah. Baik, ini yang yang yang ini disepakati dalam hal ini. Maka mm -hmm. biarpun dapat izin dari yang punya sawah, sebab mm -hmm. yang punya sawah tadi mengizini karena nggak enak itu. Yeah, yeah. Jadi biarpun dapat izin dari yang punya sawah, maka haram Tetap bagi haram. saya untuk me apa-apa untuk mengolahnya. mengolahnya. Hmm. Termasuk trans apa eh, apa namanya semacam sepeda motor dan sebagainya itu. Yeah. Gadenya sepeda motor sama. Jangan sepeda motor taruh di rumah saya, kemudian -hmm. saya pakai ke sana kemari, -hmm. tidak diperkenankan karena saya meminjamkan uang. Yeah. Berbeda jika barang gade tersebut akan digunakan oleh yang meminjam uang. Meminjam uang. Hmm. Ini boleh dengan dua syarat. Jika syaratnya, syaratnya yang pertama adalah barang tersebut tidak berubah hmm, harganya, hmm. yang kedua syarat yang kedua adalah mendapatkan izin dari orang yang meminjamkan, yang uang. meminjamkan uang. Hmm. Jangan sampai motornya dipakai ngojek, tak taunya apa giliran hari yang ditentukan rusak nggak ada Masya nilainya, kan boleh. <laughs> Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam ya. Baik, cukup jelas jawabannya. Baik, uh, kita beranjak ke sahabat yang bergabung ya. melalui Facebook, kan. Silahkan dibacakan. Facebook ya, ya. Facebook terlebih dahulu. Eh, dengan sahabat kita Anasta Anuririn. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa barik Semoga Buya dan semuanya dalam keadaan sehat dan penuh berkah Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Buya, jika ada bisnis reseller keripik kulit ayam menawarkan kepada saya, namun saya sendiri menilai menjual itu tidak tega dan saya sendiri pun tidak mau makan makanan tersebut karena alasan kesehatan e, di mana kulit ayam goreng banyak kolesterol dan bumbu pengawet yang banyak. Bagaimana Buya hukumnya? Ya, e, hukum menjual produk yang semacam ini jika ada bahan yang bisa membuat mudorot bagi kesehatan kita. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulit ayam yang disembelih pada dasarnya adalah halal, sama dengan kulit kambing, kulit hmm. kerbau yang disembelih. Karena dialah termasuk yang boleh dimakan kecuali kulit hmm. ayam yang sudah jadi bangkai yang tidak disembelih maka haram. Hmm. Nah, jadi secara zatnya adalah sesuatu yang bisa diperjualbelikan karena hmm. memenuhi syarat itu. Hmm. Akan tapi jika ternyata ada madorotnya, itu ada masalah lain. Hmm. Kalau sudah pasti menurut medis membahayakan, Bukan saja urusan kulit ayam, apapun hmm. yang membahayakan maka itu tidak diperkenankan dijual belikan dan haram belikan sesuatu yang membahayakan. Hmm. Ya, itu kaidahnya Bu ya. Oh iya, karena hmm. walatul kubiyah itu mila Hmm. Jadi memperjual belikan sesuatu yang membahayakan hmm. menurut ahlinya. Hmm. hmm. Jadi kalau makanan ya urusannya adalah dunia kesehatan ya. Yeah. Jangan hmm. tanya tukang bangunan. Hmm. <laughs> Jadi ahlinya. Yeah. Jadi semua makanan yang menurut ahlinya adalah membahayakan kalau misalnya dokter hmm. sudah menjelaskan dokter Indonesia bersepakat dalam sebuah rapat mana bahwasanya kulit ayam misalnya membahayakan maka haram ya. makan kulit ayam dan menjual belikan. Karena apa? Fasalu ahli dzikir tanyakan. Maka dari itu kita harus sadar, apa kira-kira selama ini yang dijual berjual belikan di pasar ternyata dilarang oleh pemerintah, hmm. dilarang oleh medis ya kesehatan, ya. akan tapi masih dua hukumnya haram kita menjual belikan apapun, jangan ya. disebut apapun hmm. contohnya. Hmm. Jadi apapun termasuk kulit ayam. Hmm. Kalau memang terbukti membahayakan. Terbukti tentunya yang mengatakan mm -hmm. bukti adalah kata dokter. Ya, ahlinya. Kalau ahlinya mengatakan membahayakan, tentunya ada bahaya jangka panjang. Mm -hmm. Sesuatu yang menjadikan kolesterol, apa, kolesterol atau buat kanker, buat mm -hmm. ini dan sebagainya. Maka kalau sudah jelas semacam itu, maka hukumnya mm -hmm. adalah haram. Iya. Karena kita harus tanyakan ahlinya. Jangan urusan makanan, tanya kepada itu tadi. Tukang bangunan Tukang atau semuanya, nggak ngerti. <laughs> Iya. Guru pun nggak ngerti Ustadz. Mm -hmm. Ustadz hanya berbicara tentang kulit itu adalah ha? halal. halal. Iya. Akan tapi jika membahayakan masalah lain, dia harus patuh. Kalau kata dokter membahayakan, kan, hmm. harus kita dengar kata dokter. Hmm. Kalau melanggar hukumnya haram dan dosa. Ya. Ya baik uh, cukup jelas baik mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat yang bergabung tadi Kang ya. Iya. Kita beranjak ke sahabat berikutnya Kang yang iya, bergabung kata. melalui Yahoo Messenger ya. Ada sahabat siapa Kang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala Ini dengan Haji Amir di Johor melalui Big Radio Batam mau bertanya uh, kepada Buya kalau penjualan online bagaimana hukumnya? Dan juga menjual dengan sistem dropship atau menjual barang yang barangnya ada di orang lain, nanti mereka yang mengirim kami yang cari pembeli. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nanti insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya jual beli syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan adalah disaksikan dan dilihat oleh orang yang membeli. Nah, di dalam jual beli melalui online nanti kalau kita ikut madhab kita Imam Syafi'i menjadi tidak sah. Tidak Akan sah. tapi ada celah. Hmm. Misalnya jual beli dengan online itu dari pihak penjual itu hanya menawarkan gambar-gambar ya. Ya. dengan sifat-sifatnya, foto-fotonya, fotonya. Yang tentunya foto itu bukan foto bohongan sesuai dengan mm -hmm. dengan yeah. apa yang akan dijual. Yeah. Maka jual beli online ini secara secara fikih ditinjau dari ini ya. Mm-hmm. Masalah kebohongan itu lain cerita ya. Yeah. Secara ini maka menurut madhab syafi'i tidak sah. Tapi menurut madhab Imam Malik. Orang boleh menjual sesuatu tidak bisa melihat barangnya secara langsung. Mm-hmm. Tapi cukup dengan ciri-cirinya yang disebutkannya. Yeah. Ya. Itu boleh menurut mazhab Imam Malik rahimahullah taala. Ya. Cuman nanti ada khiyar. Di saat barang itu dilihat benar sesuai atau tidaknya itu namanya khiyar. Ya. Bisa dilanjutkan kalau cocok, kalau tidak cocok tidak dilanjut. Tidak dilanjutkan. Itu namanya boleh jual beli. Lalu, apalagi menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu lebih dahsyat lagi. Enggak iya. tahu, enggak ngerti sifatnya pun boleh. Masya Aku mau beli mobil, oke. Okay. Ya. Tapi tetap iya. Islam menjaga. menjaga. Iya. Jika ada mahkamah Islam, hmm. Islam hmm. menjaga apa? Ada khiyar. Khiyar itu hak pilih. Hak. Setelah barang dihadapkan kepada pembeli, maka kalau barang itu tidak sesuai dengan keinginan, tinggal mengatakan hmm. aku batal, batal membeli. batal membeli. Itu hmm. boleh. Asalkan khiyar itu ada, bernanya saudara Bapak Haji Amir yang dari Bawah Johor, asalkan bahwa hak khiyar, hak membatalkan, hak melanjutkan itu ada, maka transaksi itu boleh. Kemudian hmm. sifat-sifatnya jelas. Hmm satu ini. Jadi kalau bicara dari sisi ini boleh. Anggap saja bukan dengan online. Ada orang bercerita, eh aku punya barang begini-begini kamu beli. Oke, okay. menurut mata Malik adalah sah. Hmm. Online pun demikian. Yeah. Ya. Ya. Yang kedua adalah banyak orang tertipu dalam transaksi jual beli online. Semoga anda tidak masuk di dalam orang yang tertipu tadi. Yeah. Ya. Apalagi yang menipu, insya Allah tidak ada. Tertipu nah, yang menjadi masalah. Kalau orang menipu, insya Allah ahli iman tidak ada. Tapi ya tertipu. Banyak orang mengadu 150 juta hilang. Masya Karena Pak sudah mengirim duit, hmm. <laughs> transfernya lebih dulu. dulu, tatonya hmm. barang tidak ada lah. Ini kan musibah. Iya. Jadi hati-hati di dalam urusan-urusan semacam ini. Ini dua, jadi dua pembahasan. Kalau bahasan masalah sahnya kayak tadi. Iya. Tapi kalau masalah Anda takut tertipu atau tidak, itu masalah lain. Hmm. Kalau masalah mengesahkan transaksi online sangat sederhana ikut madhab Malik dan madhab Imam Abu, Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemudian apa tadi? Sistem dropship. Dropship yeah. itu. Itu hmm. ada di dalam jual beli itu misalnya. Ada di dalam nanti ada pembahasan kita. Kita menjual belikan menjual barang itu hendaknya barang itu ada. Hmm. Akan tapi ada menjual barang yang tidak ada tapi menjadi sah. Lihat indahnya para ahli fikih itu kalau Anda mengerti fikih, Anda pernah belajar fikih, ada bab namanya bab salam. Hmm. Bab salam itu diletakkan di setelah bab jual beli. Hmm. Maknanya apa? Ada jual beli yang tidak memenuhi syarat tapi jadi sah, namanya salam. bab salam itu jual beli barangnya tidak ada. Jual beli sama salam itu adalah jual beli barangnya tidak ada. Ya. Misalnya Anda membeli lemari dengan ciri-ciri seperti ini. Oke. Okay. Baik. Ya. Hmm. Bagi Anda tidak barangnya tidak ada, ya, kemudian saya mencarikannya sampai ketemu. Anda jual kepada an hmm. Anda. Itu adalah namanya salam. Dan hal tersebut boleh saja masuk bab salam. Baik, Anda yang mencari barang, Anda hmm. yang tahu barangnya di tempatnya orang lah. Orang lain. lain. Lalu hmm. Anda menjadi apa? uh, mencari pembeli. Pembeli. Iya. pembeli hmm. ya. Beda loh, Anda bukan wakil ya. Hmm. Iya. Anda menjadi pembeli, Anda tawarkan. Hmm. Uh, jadi namanya salam ini. Anda menjual sesuatu, barangnya belum ada, hmm. tapi sifatnya begini. Kalau dia oke, okay, hmm. Anda langsung Anda hubungi, hubungi orang yang punya barang yeah. untuk mengirim ke sana, yeah. Iya. uh, ke sana. Nah, jadi kemudian Anda melakukan transaksi setelah itu, itu namanya diperkenankan. Yeah. Jadi transaksinya bukan kepada pembeli, bah, bukan pembeli, pemilik barang, pemilik barang, pemilik barang yang pertama tadi. Hmm. Akan tapi, ya, anda itu punya transaksi khusus untuk tentunya Anda harus punya transaksi khusus dengan mereka, dengan, mereka ya, dengan pemilik barang yang sesungguhnya hmm. agar jual beli Anda kepada orang yang mengambil ya. dari Anda menjadi ben benar. benar. Hmm. Baik. Kalau tidak transaksi Anda tidak benar dengan yang pertama, hmm. maka Anda sebagai wakil saja dan Anda tidak bisa menambah untung, menambah hmm. harga. Hmm. Misalnya Anda hanya penyambung saja. Ada pembeli, ada penjual, yeah. penjual. Wahai pembeli, ini ada barang begini. Nah, maka di saat seperti itu Anda tidak bisa mengangkat harga. Kalau harganya 1 juta, maka tetap Anda sampaikan kepada pembeli harga 1 juta. Untung Anda dari mana? Kalau Anda dikasih, Anda tidak boleh memastikan harus dikasih fee dan sebagainya, tidak ada itu. Akan tadi Anda Anda kalau dikasih oke. Okay. Berbeda begini. Dari pihak penjual dan pembeli sudah menjanjikan. Namanya makelar ini. Hmm. Mengatakan bahasanya, setiap transaksi kamu dapatkan berapa? Bolehlah. Itu. Setiap transaksi kamu dapatkan dari pihak penjual. Iya. Biasanya penjual memberikan fee. Kalau Anda bisa mendapatkan, kalau engkau bisa mencari pembeli, maka engkau akan aku beri misalnya berapa persen dari harga ini. Itu boleh-boleh saja yang demikian hmm. itu. Ya, Akan tapi, jika Anda memposisikan sebagai penjual, ya. uh, punya toko, Anggap saja miniaturnya adalah to toko. uh, kok ah, miniatur toko. Hmm. Sebelum, sebelum transaksi gede. Hmm. Anda punya toko ternyata ada barang yang tidak ah tidak ada. Tidak ada, tapi hmm. mereka boh foto. Hmm. Lalu Anda beli, oke? Okay? Hmm. Anda beli apa? Lemari ciri-ciri begini. Dari hmm. mana Anda selanjutnya? Anda menca mencari. mencari, maka hmm. sah yang demikian itu karena Anda hmm. pembeli, pembeli dari tempat tersebut. Anda beli, lalu setelah itu Anda jual kepada orang tersebut. Baik itu adalah salam. Tapi selagi transaksi Anda dengan yang pertama belum jelas, maka Anda menjadi ya. wakil maklar saja dan Anda tidak bisa mengangkat harga dan menurunkannya. Ya. Allah alam bisawab. Ya, baik. Ada sahabat yang lain kan yang bergabung di Yahoo Messenger? Silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Pak, selamat pagi Bu ya. Iya, selamat pagi. Iya. Dari Ibu Dewi di Batam. Hmm. Makasih e, Batam sekarang ada Radio Ahlus Sunnah. Alhamdulillah ya. Mau bertanya kalau hukum trading forex itu yang benar gimana Bu ya? Karena banyak sekali saudara saya yang menjadi trader forex. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, trading forex itu sebentar gambarannya kemarin sudah dibahas pada pertemuan yang lalu tentang bersama Bang Hab mungkin. Uh, uh, tentang uh, trading forex. Forex bisa dijelaskan forex, Valuta asing gitu ya. Uh, uh, jual beli mata uang. ya. Uh, uh, uh. uh. Jadi sebetulnya hmm. gini loh ya ada bohongan ya di dalam sebuah transaksi hmm. global itu ya. Hmm. Tidak ada barang yang dijual, tidak ada yeah. barang yang diperjualbelikan. Hmm. Kemudian kita harus tahu bahasanya. Kalau sudah urusannya dengan yang namanya mata uang, hmm. itu harus syarat yang dipenuhi adalah yeah. di hmm. sal di dalam kita bertransaksi harus barangnya ada. Hmm. Kemudian dua hal. Yeah. Transaksinya kontan dan diserah terimakan, serah terimakan langsung. Yeah. Ya. Itu namanya transaksi yang benar. Yeah. Jika tidak dengan yang demikian, maka itu masuk bab riba. Hmm. Eh, dan kalau Anda mencoba tetap memasuki, maka Anda masuk bab haram dan Anda bisa masuk golongan orang yang tertipu juga nanti. Iya. Jadi inilah jadi intinya bahwa transaksi yang yeah. diperjualkan belikan adalah emas <coughs> hmm, atau nakat atau uang karena uang itu para ulama mengatakan itu adalah apa? termasuk jenis uh, uh, mas eh, nakden. Hmm. Jadi ada nanti amwal ribawiyah, hmm. harta-harta yang mengandung riba dalam transaksi namanya apa? Yaitu emas. Hmm. Emas atau uang. Ya. Maka siapapun siapapun yang jual beli uang, hmm. maka syaratnya harus uang itu ada, diserah terimakan, ya. kemudian transaksinya kontan. Kalau tidak maka hukumnya adalah masuk bab riba. ya. Baik, eh, mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat di mana tadi kan? Di Batam ya. Di Batam ya. ya. baik, kita beranjak kembali ke sahabat yang bergabung melalui layanan SMS. Ada sahabat di nomor 857. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di supermarket ketika uh, apa nih jual belinya kita mengambil barang lalu totalnya di kasir. Jadi tidak ada uh, ijab kabul di situ langsung mengambil barang dan biasanya memang begitu selesai mengambil barang langsung dihitungnya di kasir, tidak ada ijab kabul di awal. Baik, uh, maka ijab kabulnya adalah di kasir tersebut. Hmm. Ini adalah uh, termasuk ya bisa dikatakan bi' mu'atoh, Anda mengambil, Anda membayar, ya. hmm. ya. Anda mengambil sendiri, Anda melayani diri Anda sendiri. Akan tapi pada akhirnya dihitung di di kasir. Di kasir. Maka di saat seperti itu uh, Ehm, maka transaksi ini diperkenankan baik mu'atoh menurut mata Imam Malik rahimahullah taala dan ya. Imam Ghazali dalam mata Syafi'i sebab itu adalah barang-barang kecil kan begitu ya. Uh, kemudian diambil saja dan transaksinya adalah di kasir itu sendiri. Hmm dan itu tidak ya, tidak tidak melanggar syariat masih ada celah ya. untuk hmm. di, diperkenankan yaitu menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menurut Imam Ghazali rahimahullah taala hmm. uh, dari mazhab Syafi'i dan juga Imam Malik rahimahullah taala itu boleh boleh saja tidak ada masalah. Ya. Baik ya, biasanya di supermarket itu sendiri uh, harganya sendiri yang tercantum di situ tidak bulat jadi harganya kemudian dibulatkan di kasir itu bagaimana Bu Yakumnya? Gimana? Oh ya tidak bisa dong harus ada hmm. ada keridoan dong. Hmm. Tidak hmm. ada pembulatan itu harus ada ya. keridoan boleh atau tidak boh boleh atau tidak boleh, boleh. Ya, hmm. bisa jadi harus ada kerelaan dari pembelinya pembelinya harus ada hmm. kerelaan hmm. kerelaan harus ada kerelaan nggak bisa ya. Pak ini kurang duitnya gimana nih gimana caranya <laughs> nambah nambah di, di, di, di, di, di, diselesaikan harus ya. ridho dan sebagainya ya. Ya. Baik kita menyapa kembali. atau diganti dengan uang receh atau apa sebagainya. -hmm. Biasanya dengan permen ya. ya, ya dengan permen kembaliannya. Permen. Akan tapi harus itu. Tentunya tidak diganti dengan permen. Iya. Nah, boleh dengan yang lainnya. <laughs> Iya. Baik uh, kita menyapa sahabat berikutnya di nomor 923. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wasallim wa alaihi wa ala alihi wasahbihi. ya, saya jual barang kepada rekan saya dengan perjanjian cash. DP seteng apa nih cash atau apa nih DP setengah sisanya dibayar minggu dibayar per minggu jadi e, tapi rekan saya tidak bayar sisanya berbulan-bulan ketika saya ke tokonya ternyata barang sudah habis tapi uang yang seharusnya dibayar ke saya katanya belum ada mohon solusinya bu ya saya nggak berani paksa dia bayar apa nih sisa hutangnya karena katanya orang yang kelak mendapat payung Allah di padang masyar adalah orang yang memberikan kelonggaran waktu membayar hutang. Terima kasih. Baik. Jika Anda telah uh, menjual kepada seseorang, itu kan ceritanya? Mm-hmm. Jual kepada seseorang dengan dibayar kre? Dibayar, iya. Kredit. Iya. Dibayar perjanjiannya ke tapi di sini. Ah. Ada DP-nya dulu, kemudian setengahnya dibayar per minggu. Ah, ah, dibayar per minggu. Baik, transaksi jelas. Barangnya halal yang jelas. Mm -hmm. Kemudian kok dianya itu tidak memenuhi sesuai dengan janjinya, hmm. sementara barang sudah sudah nah, habis. Ya, nah, itu itu adalah urusan dia hmm. kepada Allah kalau dia bohong. Artinya gini yeah. loh ya. Selagi Anda merelakan untuk um, menunda pembayarannya, hmm. berarti ini adalah kebaikan dari Anda. Hmm. Asalkan bukan jual beli emas loh ya. Hmm. Jadi itu boleh-boleh saja yang demikian itu, tinggal masalah mengganti. Jadi gini loh, kalau saya menjual kepada Anda mobil, Tadi tidak contohkan barangnya. Yeah. Anda ingin uh, eh, menjual mobil dengan cara kredit atau kontan tidak ada masalah. Yang penting salah satu. Hmm. Anda beli berapa? Ya sudah, 50 juta. Oke, okay, oke. Okay. Kapan dibayar? DP itu nggak masalah. DP itu hmm. termasuk bagian harga. Tidak hmm. boleh kalau seandainya membatalkan transaksi lalu DP hilang itu nggak ada hmm. dalam Islam. DP termasuk bagian dari harga. Kemudian memberikan DP 20 juta. Oke, sisanya kapan? Ya sudahlah seminggu lagi atau dua minggu lah. Dua minggu lagi. Ternyata dua minggu lagi, dua minggu lagi kok tidak ah? Tidak ada tidak bayar. Tidak Mobilnya bayar. juga sudah dijual. Sudah dijual. Jual. Maka Masya anda punya hak untuk meminta kepadanya menagih bukan hmm. menagih mobil, menagih utangnya karena dia utang sisanya. Hmm. anda nah, berikan. Kalau ternyata anda punya lembut hati karena tidak ingin menyiksa dia, ya memaksa dia untuk mengeluarkan uangnya, Anda baik. Hmm. Akan tapi ingat, bagi dia yang sudah berjanji untuk membayar pada tempo yang sudah ditentukan, hmm. ternyata dia punya uang kok teledor, haram neraka dia. Hmm. Tapi kalau dia misalnya memang tidak punya uang, maka lain cerita. Hmm. <laughs> Memang ya, lain cerita. Yeah. Jadi boleh-boleh saja. Kalau Anda memberikan tempo kepadanya, sangat baik hati Anda. Hmm. Kemuliaan bagi Anda. Baik, uh, sudah terjawab ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat kita. Baik, Buya, ya. kita sudah berada di penghujung acara ya, Kang Ramlan ya, ya. Betul sekali. Sudah uh, hampir pukul 7 di jam yang berada di studio kami. Baik, uh, kita sudah waktunya untuk menyampaikan kesimpulan bagi sahabat semua, Buya. Kemudian langsung ditutup dengan doa. Baik. Kesimpulannya adalah banyak beberapa transaksi yang saat ini beredar di masyarakat kita Termasuk di antara pertanyaan yang disampaikan tadi ternyata ada yang mendapatkan jawaban halal, ada yang mendapatkan jawaban ha? haram. Haram begitulah transaksi itu harus ada kejelasan di dalam hukum hukum Islam. Maka terus insya Allah akan kita ikuti pengajian selanjutnya uh, tentang jual beli dan bermacam-macam jual beli. Dan tadi seperti ada yang menyinggung tentang uh, forex tadi, trading hmm, forex trading itu forex. Uh, atau jual beli valuta asing dan sebagainya. Hmm. Dan nanti itu termasuk juga masuk pembahasan. Cuman tadi eh, secara global dijelaskan bahasanya uang itu kan kami jelaskan uang itu termasuk jenis seperti emas dan perak. Ya. Maka di dalam urusan transaksinya harus barang itu ada. Hmm, hmm, hmm. Kecuali selain uang. Ya. Hmm. Tadi kita jelaskan selain uang, selain uang, hmm. boleh tadi apa yang namanya online dan sebagainya hmm. masih ada celah. Hmm. Nah, hmm. Akan kalau sudah urusan uang jangan main-main, hmm. Iya. karena transaksinya harus barangnya ada dan diserah terimakan langsung. langsung. Kalau tidak kita masuk bab dunia ri, riba. riba. Ya. Dan kalau nanti menghendaki pembahasan, memang itu akan terlewati nanti masalah itu. Hmm jual beli emas nanti ya. termasuk uang itu bagaimana pembahasannya ada pada pertemuan yang ya, yang selanjutnya nanti insya Allah akan ada silsilahnya ya baik, ini ya, baik uh, langsung ditutup dengan doa keberkahan Bu ya silakan baik semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari keharaman amin memudahkan kita pintu halal semoga Allah mengampuni kita semuanya Amin. Dan semoga Allah muliakan anak keturunan kita dengan rezeki yang halal, yang bersih, yang Amin. penuh barokah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keinsyafan di saat kita mendengar sebuah kebenaran. Semoga hati dan diri kita mudah untuk menyambutnya. Di saat kita mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, semoga hati dan diri kita mudah untuk menjauhinya. Amin. Dan semoga kita digolongkan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW dalam panjang umur. Amin. Mati husnul khatimah. Al-Fatihah.